Kita masih berada di pembahasan tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu kita masih berbicara tentang ibadah-ibadah hati. Al-ibadatul qalbiyah. Yang lalu dalam beberapa kali pertemuan kita bahas tentang al-mahabbah tentang cinta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah pada pagi hari ini kita bahas tentang al-khauf. Masih amalan hati yaitu al-khauf, takut. takut mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam ibadah hati dan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan takut juga merupakan salah satu rukun ibadah yang paling agung Apabila kita ingin memurnikan agama benar-benar ikhlas karena Allah saja Maka tidak akan sempurna keikhlasan kita dalam beragama itu Kecuali apabila di dalamnya ada al-khawf takut. Ada gandengannya takut yaitu ar-raja, al-khauf war raja. Dua-duanya sangat penting. Takut dan berharap. Kalau takut saja nanti putus asa, kalau berharap saja nanti akan sembrono. Sehingga al-khauf war raja, takut dan berharap harus seimbang. Sehingga para ulama mengibaratkan Keduanya seperti sayap, dua sayap. Yang mana burung dengan dua sayap dia akan bisa terbang dengan baik. Kalau sayapnya cuma satu maka tidak akan bisa terbang. Seseorang sampai kepada Allah dengan dua hal ini, dengan dua sayap, al-khauf war dan kepalanya adalah al-mahabbah, cinta yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Mengenai takut Ikhwan wa akhawatina rahimahumullah Takut adalah merupakan cambuk Allah <coughs> Yang menggiring hamba-hambanya Untuk selalu mencari ilmu Dan mengamalkan ilmunya Jadi takut ibaratnya cambuk sehingga kita terpacu, termotivasi untuk selalu mencari ilmu dan mengamalkan ilmu agar supaya dengan ilmu dan amal itu kita mendekat dekat menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang dimaksud takut di sini adalah takut yang menjadikan kita mampu menjaga seluruh tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita menundukkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan takut yang benar. Kita jadi takut berbuat maksiat dan kita semangat untuk berbuat taat. Orang yang tidak takut atau takutnya itu kurang, maka dia pasti akan lalai. Dia pasti akan berani melakukan dosa-dosa Sebaliknya, orang yang takutnya berlebih-lebihan, maka dia itu akan putus asa. Sehingga harus seimbang, takut dalam kadar yang diharapkan. Kemudian juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu latar belakangnya macam-macam. Di antaranya orang itu takut kepada Allah karena dia kenal Allah karena makrifatullah. Dia tahu Allah, nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, lalu makrifatnya dia kepada Allah ini menjadikan dia takut. Ini lebih identik disebut dengan al-khosyah. Al-khosyah. Yang mana kalau seandainya Allah itu membinasakan seluruh alam semesta, Allah tak peduli. Tidak ada yang sanggup mencegahnya. Kemudian ada kalanya pula seseorang itu takut kepada Allah karena dia banyak melakukan dosa. Dia banyak bergelimang dalam kemaksiatan, akhirnya dia takut kepada Allah. Ini identik disebut dengan al khaw al khaw Jadi kita takut nanti akan mendapatkan bencana-bencana dari keburukan-keburukan yang kita lakukan itu. Ada kalanya pula orang takut kepada Allah ya karena kedua-duanya. Khosyah sekaligus khauf. Dia takut kepada Allah karena dia kenal Allah, dia juga takut kepada Allah karena dia takut dosa-dosanya dia akan mendatangkan keburukan-keburukan karena tidak ada satupun dari kita melainkan dia berbuat dosa. Karena itu tergantung pemahaman kita tentang diri kita. Di sanalah kita akan bisa takut kepada Allah. Pemahaman kita tentang diri kita, tentang kejelekan-kejelekan diri kita. Semakin kita mengkaji betapa banyaknya kejelekan kita, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Jadi bukan kita membahas kejelekan orang, tapi kita membahas kejelekan kita. Kita hitung kejelekan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, maka di sanalah kita akan tahu betapa jeleknya kita, betapa banyak dosa kita sehingga timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita mengetahui betapa keagungan Allah, betapa kemuliaan Allah, betapa kebesaran Allah dan bahwasanya Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh siapapun, enggak butuh kita. Maka kita pun akan takut kepada Allah khosyah. Allah berbuat apa saja sekehendaknya dan kita tidak boleh bertanya kepada Allah mengapa Allah begini dan mengapa Allah begitu. Karena itu di dalam riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, Sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara mereka dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Jadi di antara manusia ini adalah Rasulullah SAW yang paling kenal Allah. Sehingga beliau juga merupakan orang yang paling takut kepada Allah. Namanya apa ini? Khauf apa khasyah? Khasyah. Jadi orang yang paling kenal kepada Allah, yang paling tahu tentang dirinya, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Hanya saja yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Orang-orang yang punya ilmu. Yaksha, yani khosyah. Jadi orang yang punya ilmu mereka takut kepada Allah karena mereka punya ilmu tentang Allah dan mereka punya ilmu tentang diri mereka. Ada salah seorang salafus soleh yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Beliau pernah dipanggil oleh seseorang, "Ya alim, hai orang alim, hai orang berilmu." Lalu beliau mengatakan, "Innamal alimu man yakhshallah. Hanya saja orang yang alim itu, yang berilmu itu, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang takut kepada Allah, itu namanya alim ulama dia itu dalam bab ini. Sehingga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, kafal fi khasyatillahi ilma." Cukuplah takut kepada Allah sebagai suatu ilmu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang itu kalau takut kepada Allah berarti dia orang berilmu. Takut yang benar ya. Tentu saja takut yang menjadikan dia semangat taat dan takut berbuat maksiat. Sebaliknya waqafa bilil tirari jahla. Cukuplah ketertipuan adalah sebagai suatu kebodohan. Jadi kalau kita tidak takut kepada Allah sembrono, berarti kita orang bodoh. Karena itu kalau ada orang punya ilmu banyak, punya ilmu banyak, tapi dia tidak takut kepada Allah sembrono. Maka dalam bab ini orang itu adalah orang bodoh, bukan orang berilmu. Sebaliknya orang nggak punya ilmu banyak, sedikit ilmunya, tapi dia takut kepada Allah. Dia semangat berbuat taat, takut maksiat. Berarti dia adalah alim ulama dalam bab ini. Kemudian juga takut kepada Allah, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah tidak sama dengan takut kepada binatang buas atau yang lainnya. Orang yang takut kepada binatang buas maka dia itu lari menjauh. Kalau orang takut kepada Allah, justru jalan selamatnya adalah lari mendekat. Sehingga salah seorang salafus saleh yang bernama Abu Qasim Al-Hakim yang dikenal sebagai ahli hikmah yang penuh dengan kebijaksanaan. Beliau mengatakan man khafa syai'an harafa minhu wa man khafa Allah harafa ilaihi. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka dia lari menjauh darinya. Itu adalah jalan keselamatan. Takut binatang, lari menjauh supaya selamat. Takut kepada orang, lari menjauh supaya selamat. Takut kepada musuh, lari menjauh supaya selamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang takut kepada Allah, maka lari mendekat kepadanya. Jadi lain kalau kita kepingin selamat, justru lari mendekat kepada Allah tanpa selamat. Lari menjauh dari Allah tanpa tidak selamat. Kemudian juga ada ucapan dari salah seorang salafus soleh yang sangat indah. Kata beliau, "Laisal khaifu man yabki wa yamsahu 'ainaihi." Bukanlah orang yang takut itu adalah orang yang nangis lalu mengusap air matanya. Bal man yatruku ma yukhafu an yu'aqab alaih. Bahkan orang yang takut itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dikhawatirkan akan mendatangkan hukuman untuk dia. Itu namanya takut. Jadi bukan cuma nangis saja, nangis air mata dihapus, tapi melanggar terus, maksiat terus. Namanya bukan takut kepada Allah. Itu takut yang pura-pura saja. Takut itu adalah dia benar-benar menghindari semua hal yang bisa mendatangkan murka Allah, bisa mendatangkan marah Allah, bisa mendatangkan azab Allah. Itu namanya orang takut kepada Allah. Jadi bukan hanya nangis, masya Allah di masjid nangis, di luar masjid nipu orang, di luar masjid berzina, di luar masjid semacam macam Ini tidak takut kepada Allah, air mata bohong-bohongan itu air mata palsu. Kemudian ada salah seorang salafus saleh yang berkata kepada salah seorang ulama yang bernama Dunnun Al-Misri. Dunnun Al-Misri yang sangat terkenal itu beliau ditanya, "Mata yakunul 'abdu khaifan?" Wahai tuan guru, kapan seorang hamba itu menjadi seorang yang takut? Kapan? Qala kata beliau, "Idza nazala nafsahu manzilatas saqim alladhi yahtami makhafata tulis saqam." Apabila dia memposisikan dirinya seperti orang sakit yang selalu waspada menjaga diri takut penyakitnya itu berkepanjangan. Subhanallah ya. Ini contoh yang sangat bagus. Jadi seorang itu menjadi seorang yang takut, disebut seorang yang takut kalau dia itu mendudukkan dirinya seperti orang yang sakit. Bagaimana orang sakit itu? Orang sakit ingin sembuh kan? Ingin sembuh. Bagaimana ingin sembuh? Ya dia rela minum obat walaupun pahit. Dia rela juga dilarang makan ini, dilarang makan itu, padahal dia senang semuanya, ditinggalkan demi untuk supaya sembuh. Dia tidak ingin penyakitnya berkepanjangan. Itulah orang takut. Jadi dia berusaha mencari keselamatan. Bagaimana saya bisa mendapatkan ridho Allah? Saya selamat dari murka Allah. Semua yang mendatangkan ridho Allah dilakukan walaupun tidak menyenangkan, tidak mengenakkan bagi dia. Semua yang mendatangkan murka Allah ditinggalkan walaupun menyenangkan, mengenakkan, memuaskan. Sama dengan orang sakit menjaga dirinya. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Takut ini harus selalu menyertai kita. Karena kalau kita kehilangan takut saja sebentar, kita akan binasa, tersesat. Karena itu beliau Dunun Al-Misri mengatakan rahimahullah taala, "An-nasu 'ala tariqi ma lam yazal 'anhumul khawf." fa idza zala anhumul khawf dhallu 'anil Manusia itu berada di atas jalan kebenaran selama takut selalu menyertai mereka. Jadi kita selalu di atas kebenaran selama takut menyertai kita. Waspada terus, hati-hati terus. Apabila telah hilang dari mereka takut, pasti mereka tersesat jalannya. Betul sekali. Kita tidak takut kepada Allah sebentar aja sembrononya bukan main. Yang menjadikan kita sembrono, berani melanggar, maksiat, ngawur semuanya karena saat itu takutnya lagi hilang. Kalau takut tetap ada menyertai, tidak mungkin berani. Takutnya hilang, berani tersesat. Karena itu Orang yang takut kepada Allah itu berat. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala Salah seorang tabi'in Beliau mengatakan Idza qila laka hal Allah fasbut. Apabila Anda ditanya oleh orang, apakah kamu takut kepada Allah? Kalau ada orang tanya gitu, maka jangan dijawab. Jangan dijawab, diam saja. Kenapa? Fa innaka in qulta na'am kadzabta. Karena kalau kamu menjawab, "Iya, saya takut kepada Allah," kamu bohong. Karena kenyataannya kita banyak maksiat. Berarti tidak takut kepada Allah kan? Wa in qulta la kafarta. Kalau kamu bilang, "Enggak, saya tidak takut kepada Allah," kafir. Tidak takut kepada Allah, kafir. Jadi berat. Artinya ini adalah takut sesuatu yang berat. Karena kita selalu berbuat maksiat, selalu ada lalainya, lupanya seperti itu. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang masuk penjara karena satu kasus. <clears throat> kasus narkoba atau yang lainnya. Dia sebenarnya orang baik. Tapi karena iman itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang, ketika imannya pas turun, ketika takutnya hilang, dia maksiat. Narkoba lalu ketangkap masuk penjara. Di penjara imannya naik, jadi orang soleh. Lalu dia nasihati penjaga penjara. Kata penjaga penjara, kamu ini kena narkoba kok, nasihati saya. Lu ya, iman kan naik turun. Dulu ketika iman saya turun, sekarang iman saya naik. Dulu saya maksiat ketika tidak takut kepada Allah. Nah sekarang tidak takut kepada Allah, tidak maksiat lagi. Kemudian juga Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala beliau mengatakan Ma faraqal khauf ma faraqal khauf qalban illa kharib illa kharib Tiadalah rasa takut itu pisah dari hati melainkan pasti hatinya akan rusak jadi kalau takut itu hilang dari hati kita, maka hati kita akan rusak. Kemudian juga Ibrahim bin Sufyan rahimahullah taala mengatakan, "Idza sakana al-khawfu al-quluba ahraqa mawadi' asy-syahawat minha wa tarat ad-dunya 'anha." Apabila rasa takut telah menetap di hati, benar-benar di hati kita penuh dengan rasa takut. Maka rasa takut itu akan membakar seluruh bagian-bagian syahwat dan mengusir dunia dari hati. Jadi kalau rasa takut menguasai hati kita, maka syahwat-syahwat buruk, nafsu-nafsu buruk terbakar semuanya, habis. Demikian pula cinta dunia diusir apabila di dalam hati penuh dengan takut. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan Al-khawfu min Allah yastalzimul ilma fihi. Takut kepada Allah mengharuskan seseorang itu kenal Allah. Artinya bagaimana mungkin takut kalau kenal aja tidak. Yang menjadikan kita cinta atau takut atau benci adalah karena kenal. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah, tidak punya ilmu tentang Allah. Wal ilmu fihi yastalzimu khafiyatahu. Kalau kita kenal Allah, pasti kita akan khasyah. Jadi pertama-tama takut Takut karena ilmu. Setelah punya ilmu, maka dia itu juga khosiyah. Takut karena pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala wa khasyatuhu tastalzimu ta'atahu. Kalau kita sudah ada perasaan khasyah dalam diri kita, takut khasyah, maka kita akan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap semuanya. Itulah takut yang terpuji Ikhwan wa akhwat finna rahimakumullah Yang membakar semua syahwat-syahwat haram Sehingga maksiat-maksiat yang indah Yang menyenangkan itu Di mata kita menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Yang kita benci Gara-gara takut kita Sebagaimana madu Madu itu rasanya apa? Manis Tapi kalau kita tahu bahwa di dalam madu itu ada racunnya, maka kita akan membenci madu itu. Demikian pula maksiat itu enak, manis, tapi di dalamnya buahnya racunnya, keburukannya, sehingga kita akan benci kepada maksiat itu. Itulah dari takut sehingga takut membakar semua maksiat anggota tubuh kita menjadi beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi khusyuk, menjadi tunduk, menjadi patuh dan kita tidak akan kemasukan sombong, iri dengki dan semisalnya. Takut ini sangat penting. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Takut kepada Allah adalah merupakan ibadah. Takut kepada Allah adalah merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 57 sampai 61 Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal hum bi ayati rabbihim yu'minun wal hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang-orang yang infak di jalan Allah. Yang bersegera dalam kebaikan. Tapi mereka tetap punya perasaan takut. Takut dan takut. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Ibnu Aisyah tanya, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasriqun?" Ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang pelaku dosa besar? Orang yang minum khamr, orang yang berzina dan orang yang mencuri. Kenapa takut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, La ia benar Siddiq. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladziina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakafun, ala yataqabbala minhum. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang sodakok. dan mereka tetap takut aman mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Jadi mereka sudah berbuat baik, soleh, taat, berbagai macam kebaikan mereka lakukan, tapi mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takut yang hebat sekali dan takut adalah ibadah. Kemudian juga pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yang mana para sahabat mengatakan mereka belum pernah mendengar khutbah Rasulullah seperti itu. Sangat menyentuh. Sampai-sampai di antara isi khutbahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kamu akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Rasulullah itu orangnya sempurna. Walaupun beliau tahu semuanya, tapi beliau sanggup menguasai diri. Kalau kita oleh Allah diberi ilmu seperti ilmunya Rasulullah, stres semuanya. Gila semuanya kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu Allah diberitahu tentang adab Bahkan orang disiksa kubur pun Rasulullah diberitahu oleh Allah mendengarkan suara siksa kuburnya. Bagaimana kisah dua orang itu. Demikian pula ketika beliau sholat senang sholat uh, gerhana ditampakkan oleh Allah di hadapan beliau surga dan neraka. Tapi beliau masih bisa menguasai diri. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu khutbah panjang lebar dan mengatakan itu, para sahabat semuanya nangis dan mereka tidak pernah nangis seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW itu karena saking takutnya kepada Allah. Kalau ada awan lewat mendung, beliau takut berubah wajahnya, takut. Kenapa? Jangan-jangan ini akan turun batu dari langit. Karena biasa umat-umat dahulu itu eh, biasanya azab didahului dengan awan dulu. Awan gelap tiba-tiba turun azab. Inilah orang takut kepada Allah. Jadi bukan merasa diri saya suci, ya semuanya aman, enggak takut. Tambah bersih, tambah banyak takutnya. Awan pun wah, takut jangan-jangan Allah akan murkai. Ternyata yang turun adalah hujan, baru beliau senang. Demikian pula ketika di dalam sholat Rasulullah Muhammad SAW sering nangis dalam sholatnya sampai isak tangis beliau didengar oleh para sahabat yang ada di belakangnya. Kemudian juga para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan para salafus seorang. Mereka itu banyak sekali takutnya. Sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang kita tahu siapa beliau. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idz li sahibihi la tahzan." Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah dengan nas Al-Qur'an. Sahabat Abu Bakar tidak merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya aman, tapi beliau penuh dengan takut. Suatu ketika beliau mengatakan, "Wajibtu anni sya'rah fi jambi 'abdin mu'minin." Aduhai, alangkah senangnya kalau saya ini menjadi rambut saja yang ada di tubuhnya salah seorang mukmin. Jadi rambut saja, enak, tidak ada hisab, tidak ada adab, rambutnya lepas selesai. Kemudian juga beliau pernah mengatakan waditu anni syajarah tu'dad wa tuqtal. Aduhai sekiranya alangkah senangnya kalau saya menjadi pohon saja dicabut oleh orang, dimakan, habis selesai. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Beliau juga kalau sholat banyak nangis Sampai-sampai disebutkan beliau kalau sholat seperti ud, seperti batang kayu, Langit tegaknya takut takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah suatu ketika membaca surat At-Tur sampai ayat nomor 7 yang berbunyi Inna azab rabbika lawakih. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti benar-benar terjadi. Azab Allah pasti terjadi. Beliau takutnya bukan main, nangis, nangis dan nangis sampai sakit sehingga dijenguk oleh para sahabat di rumahnya karena tidak bisa keluar. Takut. Ada Allah pasti terjadi. Kemudian juga beliau ketika hendak meninggal dunia sangat takut. Beliau mengatakan, "Waila ummi lam illam yughfarli Aduhai celakalah celakalah aku, celakalah aku apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Padahal beliau sahabat Umar kita tahu siapa beliau jasanya banyak. Islam menjadi jaya juga berkat sahabat Umar. Terjadi ekspansi kemana-mana, Islam menyebar seluruh negeri, jasa-jasa sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala sehingga beliau pernah dihibur oleh sahabat Ibnu Abbas, "Masarallahu bikal amsar." wafatah abikal kutu wafat Wahai sahabat Umar, Anda punya jasa banyak. Allah menjadikan negeri-negeri makmur berkat Anda. Allah menjadikan banyak penaklukan-penaklukan ekspansi berkat Anda. Jasa Anda banyak, buat apa takut? Kata beliau, watitu anni anju la ajro walawidro. Aku ingin selamat saja tanpa pahala dan tanpa dosa. Subhanallah. Yang penting aku selamat saja, itu aja. Tidak ada pahala, tidak apa-apa. Yang penting juga tidak ada dosa. Nol nol. Subhanallah. Padahal kita yakin beliau adalah ahli surga. Kemudian beliau juga saking banyaknya nangis, akhirnya di wajah beliau ada dua garis hitam karena minta roti buka banyaknya nangis. Kemudian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan ini wal Hijrataini yang mempunyai dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah meninggal yang kedua kata Rasulullah, kalau saya punya anak lagi saya nikahkan kamu. Beliau nikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kultum. Kemudian beliau juga dua hijrah. Beliau hijrah ke Habasyah dan beliau hijrah ke Madinah. Jasanya banyak sahabat Uthman Kalau kita cerita panjang lebar. Pernah suatu ketika beliau berdiri di samping kuburan lalu beliau nangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Dan beliau mengatakan, "Lau annani baina jannati wan nar wa la adri ila ma asir, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ma asir." Kalau sekiranya aku berada di antara surga dan neraka. Ini surga, ini neraka, aku di tengah-tengahnya. Dan aku belum tahu aku akan diperintahkan masuk mana, surga atau neraka. Dalam keadaan tidak tahu dan menunggu seperti itu, aku lebih memilih menjadi abu saja. Jadi abu saja, enggak kuat Kalau harus menunggu masuk mana surga atau neraka, lebih baik jadi abu saja. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau juga dikenal takutnya sangat banyak, terutama pada zaman beliau banyak fitnah fitnah, rebutan jabatan, perang di sana sini, para provokator, pengacau dan yang lain-lainnya. Pernah suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib sholat tahajud, setelah selesai sholat beliau nangis, air mata yang membasahi tempat sholatnya, dan beliau mengatakan kepada dunia, ya dunia, ghurri ghairi, wahai dunia, kamu tipu orang lain saja. Jangan kamu nipu aku. Laqad talaqtu kitala la raj'ata fi karena aku telah menceraikan kamu dengan cara yang tiga Tidak mungkin rujuk lagi Dapat Ali bin Abi Thalib. Ini kalau orang-orang sudah terfitnah oleh dunia Rebutan dunia Agama dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari dunia Maka beliau mengatakan Hei dunia pergi saja Kamu tipu orang lain saja Jangan aku Aku telah menceraikan kamu dengan cara yang tiga Tidak mungkin rujuk lagi Kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib ini yang paling dikhawatirkan itu dua hal yaitu uh, tulul amal, tulul amal di antaranya panjang angan-angan, al hawa dan mengikuti hawa nafsu. Tulul amal, panjang angan-angan. Karena orang kalau panjang angan-angan, maka dia itu akan uh, yansal akhirah, melupakan akhirat. Panjang angan-angan. Cita-citanya panjang, tapi hanya duniawi materi saja lupa akhirat. Adapun ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, fa yasuddu 'anil haqq, menghalangi orang dari mengikuti kebenaran. Yang paling ditakutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dua ini. Dan memang dua ini penyakit. Yang pertama-tama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Kalau orang itu panjang angan-angan, yang dimaksud panjang angan-angan itu dia hanya memikirkan materi duniawi. Rencananya ke depan itu banyak tapi cuman materi duniawi saja, bukan akhirat. Sehingga dia lupa lupa akhirat. Yang kedua, al hawa, ngikuti hawa nafsu. Orang kalau mendahulukan nafsunya, maka sulit ikut kebenaran. Yang didahulukan adalah hawa nafsunya. Karena itu orang-orang ahli bid'ah mereka disebut dengan ahlul ahwa, ahlul ahwa. Karena mereka lebih mengedepankan nafsunya daripada kebenaran. Sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang ahli bid'ah itu kalau kita bantah bid'ahnya, mereka sudah mempersiapkan seribu jawaban untuk bela bid'ahnya. Karena itu cara meluruskan ahli bid'ah, jangan bantah bid'ahnya, percuma tidak selesai. Mereka sudah menyiapkan seribu jawaban untuk bela bid'ahnya. Maka untuk meluruskan mereka gampang saja. Jangan disikat betahnya. Kita bilang saja yang sunnah itu seperti apa. Mereka akan bingung sendiri. Yang sunnah itu begini. Lah yang kamu lakukan itu sunnah enggak? Kenapa yang sunnah enggak dilakukan? Jadi kalau kita bantah betahnya enggak selesai. Mereka punya banyak jawaban. Kita bilang saja yang sunnah bagaimana? Yang diajarkan Rasulullah seperti apa? tuntunannya Rasulullah itu kayak apa. Ya itulah lakukan sudah. Sunnah paling afdal. Selesai. Kemudian juga di majelis-majelisnya para salafus saleh itu penuh dengan ketakutan. Termasuk di majelisnya Sufyan rahimahullahu taala. Salah seorang murid beliau yang bernama Musa bin Mas'ud mengatakan, "Kunna idza jalasna ila Sufyan ka'anna an-nar qad ahatat bina lima nara min khawfihi wa jaza'ihi. Kami apabila duduk kepada Sufyan, menghadiri pengasihannya Sufyan, seakan-akan api neraka meliputi kami. Karena kami melihat betapa takut dan khawatirnya beliau. Jadi seakan-akan api neraka meliputi. majlisnya penuh dengan khawf, penuh dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nangis karena Allah. Kalau nggak bisa nangis, maka berusahalah untuk nangis. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ubku fa illam tabku fatabakau." Nangislah kamu. Kalau kamu tidak bisa nangis, maka paksakan dirimu untuk bisa nangis. Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min 'ainin la tajma'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada mata yang tidak bisa nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah tentang fadilahnya al-khauf, fadilahnya takut. Tentu banyak sekali di antara fadilah takut itu orang-orang yang takut mereka akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudaw wa rahmatun lil li rabbihim yarhabun. Jadi orang-orang yang yarhabun takut kepada Allah, mereka mendapat hudan, petunjuk dan mereka mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Fatir yang tadi itu innama yakhshallaha min ibadihi alulama ayat 28. Orang takut dia dapat ilmu, dia orang berilmu. Kemudian juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bahkan takut kepada Allah adalah merupakan syaratnya iman iman kita nggak sempurna kalau nggak ada takut. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 175. Wa khafuni in kuntum mu'minin dan takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ya, itulah tentang takut sangat penting sekali jangan sampai pisah dari kita takut ini betul kalau pisah sedikit aja kita akan binasa sekarang maksiat ini mengitari kita maksiat di mana-mana maksiat baru keluar masjid sudah maksiat di rumah maksiat di kantor maksiat di mana-mana maksiat maksiat mata maksiat telinga maksiat hidung maksiat dunia maksiat uang maksiat segala-galanya kalau kita begitu lupa kepada Allah tidak takut sedikit aja sudah hilang terjerumus ke dalamnya ada satu kisah yang sangat indah tentang orang yang sangat takut kepada Allah, tapi dia ilmunya kurang, sehingga dia salah paham. Ketika dia menjelang kematian berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, kamu kumpulkan kayu bakar, lalu kamu bakar jasadku. Kemudian setelah itu abunya kamu ambil, lalu kamu buang di laut tabunya, kamu taburkan di laut. Sudah sampai dia meninggal dunia, lalu dilaksanakan wasiatnya, dibakar dia, lalu abunya ditaburkan di laut. Kemudian setelah itu oleh Allah dikumpulkan semuanya, ditanya dia oleh Allah, lima fa'ata zalik Kenapa kamu lakukan itu? Bukankah itu adalah merupakan suatu kekufuran, pelanggaran? Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Kata dia, min khasyiatika. Ya Allah, aku lakukan itu karena aku sangat takut kepadamu ya Allah. Dia menyangka kalau jadi bakar, jadi abu, dibuang di laut, selesai. Saya takutnya kepada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa ghafarallahu lahu. Lalu Allah mengampuni dia karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun perbuatannya keliru, keliru karena nggak ngerti, nggak salah paham, sama dengan orang yang saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik, saking senangnya tidak sengaja. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian juga orang yang nangis air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan berkumpul dengan api neraka sehingga ada air susu yang bisa masuk ke dalam tetek ibunya lagi. La yalijun nara ahadun yabki min khasyatillah ta'ala hatta ya'uda al-labanu fid dhara'. Demikian sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang nangis karena takut kepada Allah sehingga ada air susu yang bisa masuk ke dalam teteknya lagi dalam payudaranya lagi. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah taala mengatakan, "Man khawf Allah, dallahul khawf ala kulli khair." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka takut itu akan menunjukkan dia kepada semua kebaikan. Subhanallah ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka takut kita itu akan membawa kita kepada semua kebaikan. Takut yang menjadikan orang itu sembrono karena kurangnya takut. Ada orang itu nakal ya, nakal sekali sembrono. Di antara cara menyadarkan dia, di antara caranya adalah menakut-nakuti. Begitu dia takut, terkena pukulan takut, langsung sadar ya, tidak akan sembrono lagi. Satu contoh di antara cara menakuti dia misalnya ya. Ada orang mulia, orang terhormat, dia berbuat maksiat. Iya kan? Lalu kita takut-takuti, hati-hati loh kamu. Semua orang sudah pada tahu maksiatmu. Takut enggak orang itu? Sudah bubar, enggak, akan pernah berani maksiat lagi. Yang menjadikan dia sadar adalah takut, pukulan takut, pukulan berat. Sehingga dia pun sadar. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lainnya bernama Yahya bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu rahimahullah kata beliau Ma min mu'minin ya'malu sayyi'ah illa wa yalhaquha Dia Tiadalah seorang mukmin yang melakukan suatu kesalahan melainkan dia akan mendapatkan dua perisai. Dua perisai, dua tameng. Yang pertama-tama khauful iqab, dia akan takut hukumannya. Dan yang kedua, warajaul afu, dia mengharapkan maafnya Allah. Jadi orang mukmin kalau berbuat salah maka dia akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama-tama dia akan takut adabnya Allah dan dia akan takut maafnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia milih yang mana. Tetap adabnya Allah turun ataukah dia minta maaf kepada Allah dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang menjadikan hati kita ini baik diantaranya adalah takut. Solahul qalb diantaranya dengan takut. Kata beliau, "Fama hufidat hududullah wa maharimuhu wa wasala wasiluna ilaihi bimithli khaufihi wa rajaihi wa mahabbatihi." Tiadalah seseorang itu menjaga diri dari batas-batas Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada pula sampai kepada Allah orang-orang yang telah sampai seperti melalui takut, berharap dan cinta. Jadi tiga resep ini ya. Takut, berharap dan cinta. Kalau kita kita amalkan tiga resep ini, maka kita akan bisa meninggalkan larangan Allah yang haram ditinggalkan Batas-batas Allah kita tidak akan berani melanggarnya dan kita pasti sampai kepada Allah yang paling cepat. Kemudian kata beliau, "Famata falal qalb min hadhihi salat fasada fasadan la yurja salahuhu abadan." Apabila hati kosong dari tiga permasalahan ini, pasti hati itu akan rusak serusak-rusaknya dan tidak bisa diharapkan kebaikannya lagi selama-lamanya. Jadi kalau hati tidak ada tiga ini, tidak ada takut, tidak ada harap, tidak ada cinta kepada Allah, maka rusak serusak-rusaknya dan tidak bisa diharapkan lagi kebaikan hati itu. Kemudian wa mata dha'afa fihi syai'un min hadhihi dha'afa imanuhu fi hasabihi. Apabila melemah sesuatu dari tiga perkara tadi, maka imannya pun juga melemah. Tergantung lemahnya dia dalam tiga hal tadi. Tiga ya. Takut, harap, cinta. Al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Kalau menguasai hati kita, kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada tiga-tiganya, hatinya rusak serusak-rusaknya, tidak bisa diperbaiki lagi selama-lamanya. Kalau kurang salah satu dari tiga ini, maka imannya juga berkurang. Kembali kepada yang seperti itu. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah ada kata-kata yang sangat indah mengenai takut, cinta dan harap tadi itu. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menukil dari sebagian salafus soleh Kata-kata yang sangat bagus. Kata beliau, kata para salafus saleh itu, "Man Allah ta'ala fil hubbi wahdahu fa huwa Orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar cinta saja, maka dia adalah zindiq. Zindiq itu adalah kufur. Kan ada ajaran seperti ini. Saya beribadah kepada Allah, tidak takut Allah, tidak berharap Allah, cuma karena cinta kepada Allah saja. Saya tidak takut nerakanya Allah sama sekali. Saya tidak kepingin surganya Allah sama sekali. Cuma cinta saja, zindik, kufur. Karena melanggar ajaran Quran, melanggar ajaran sunnah. Waman abadahu fil khawfi wahdahu fahuwa haruri. Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, dia adalah haruri. Haruri itu adalah orang khawarij yang menjadikan putus asa. Takut, takut, takut, stres putus asa. Kemudian waman abadahu firrajai wahdahu fahuwa murji. Orang yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, berharap, berharap, berangan-angan, berangan-angan, berangan-angan, maka dia adalah murji'ah. Murji'ah mengatakan yang penting di hati ada iman, apapun dilakukan tidak masalah. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan harap, maka dia adalah orang mukmin, baru sempurna. Ibadah kepada Allah karena cinta Allah, ibadah kepada Allah karena takut Allah, ibadah kepada Allah karena berharap Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kita takut murka Allah, takut neraka Allah. Kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syurga Allah dan kita juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiganya itu dikumpulkan di dalam satu ayat yaitu di surat Al-Isra ayat nomor 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ini orang-orang yang sampai kepada Allah. Mereka menempuh jalan menuju Allah dengan cinta, dengan berharap dan juga dengan takut. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Cinta, takut dan harap. Ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Otomatis sebenarnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan kullu mahabbatin fahiya mashubatun bil khaufi warajai. Setiap cinta itu selalu ada padanya takut dan harap. Contohnya paling gampang, kalau kita cinta kepada seseorang, pasti di dalam cinta itu ada takutnya, ada harapannya. Kalau kita cinta kepada dia, kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari dia. Kita mengharapkan cinta kita dibalas oleh dia. Dan kita takut, takut cinta kita tidak dibalas dia. Takut dia memutuskan cinta kita, takut dia murka kepada kita dan seterusnya. Otomatis cinta mesti ada takutnya, ada harapannya. Wa ala qadri tamakkuniha min qalbil muhibbi yastaddu khawfuhu wa raja'uhu. Tergantung kedudukan cinta dalam hati seorang hamba, maka di sanalah akan semakin timbul takut dan harapannya. Semakin menghunjam cinta, maka semakin banyak di sana takut dan harapannya. Semakin berkurang cinta, maka semakin berkurang juga takut dan harapnya. Otomatis. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, macam-macam takut macam-macamnya takut. Para ulama mengatakan takut dibagi menjadi tiga. Takut yang pertama adalah dikenal dengan khawfusir, Takut rahasia. Atau kalau diterjemahkan dengan mudah itu takut yang misterius. Takut yang misterius. Ini adalah syirik akbar. Maksudnya apa? maksudnya seperti orang-orang orang-orang non muslim ya, kita lihat non muslim dulu. Seperti orang-orang Buddha. Kan mereka punya patung, punya berhala. Dia takut enggak kepada berhala itu? Takut. Kalau dia tidak berbakti kepada berhalanya itu, maka dia nanti akan mendapatkan bencana dari berhalanya. Kalau dia berbuat baik kepada berhalanya, dia berharap kebaikan-kebaikan dari berhala itu. Ini adalah takut yang misterius yang nggak mestinya terjadi ini adalah syirik akbar takut kepada berhala atau juga semisalnya pula orang Islam yang takut kepada hal-hal yang memang misterius contohnya kepada kuburan ini kuburannya siapa kalau saya tidak mempersembahkan sesuatu ke kuburan itu maka saya akan kualat nanti saya akan kualat saya kena bencana nanti ini syirik akbar. Sama dengan berhala tadi persis. Cuman bedanya tadi patung ini ukuran Misterius. Dan banyak sekali kalau diperinci banyak sekali. Ada dukun. Kalau saya tidak datang ke dia, saya nanti kena bencana, kena bala. Lalu takut. Takut yang misterius. Gaib kan? Berhala bencana gaib, tidak ada. Sebagaimana kaumnya Nabi Hud di dalam surat Hud ayat 53 mereka mengatakan kepada Nabi, "Inna kulu illa taraba ba'du alihatina bisu." Pendapat kami adalah kamu itu sudah kualat oleh Tuhan-Tuhan kami. Karena kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, akhirnya Tuhan-Tuhan kami menimpakan bencananya kepadamu sehingga kamu itu kualat gara-gara Tuhan kami. Nah ini takut yang syirik. Karena berhala, kuburan dan semisalnya tidak bisa memberikan mazhar sedikit pun tidak bisa memberikan celaka sedikit pun. Dan ini juga menyamakan Allah dalam hal takut. Kemudian takut yang kedua adalah seseorang meninggalkan suatu kewajiban karena takut kepada manusia. Ini hukumnya haram, hukumnya haram ya. Dan ini juga ada unsur syiriknya tapi tidak sampai kepada syirik akbar. Seperti misalnya karena kita sungkan sama orang itu, akhirnya kita tidak lagi mengatakan yang benar. Ini haram. Karena kita menginginkan kebaikannya orang itu lalu kita berbuat kebaikan. Karena orang karena orang takut. Atau misalnya karena kita takut kepada musuh lalu kita tidak berani lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang wajib kita tinggalkan gara-gara takut kepada dia. Ini hukumnya haram. Dan ini adalah termasuk tipu daya setan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah setan yang menakuti kekasih-kekasihnya, pengikut-pengikutnya. Maka jangan takut mereka, takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman. Jangan sampai takut itu menjadikan kita meninggalkan kewajiban atau kita terjerumus dalam larangan kecuali kalau terpaksa ya disiksa dan macam-macam lain lagi ceritanya. Ini bukan. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf at-tabi'i, takut yang biasa. Takut yang biasa, takut yang alami, takut yang wajar. Seperti orang yang takut kepada binatang, ada anjing, takut enggak antum? Semuanya takut, wajar, biasa. Atau takut kepada musuh, biasa. Takut kepada api, biasa Takut kepada air, takut tenggelam biasa, wajar. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas Allah menceritakan, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh e, pasukannya Fir'aun, ketika Nabi Musa itu mukul orang ya, tidak sengaja mukul orang, lalu mati orangnya. Nabi Musa dikejar dicari. Nabi Musa pergi meninggalkan negeri itu dalam keadaan takut Nah, tidak apa-apa wajar. Dikejar musuh takut. Seperti itu. Ini takut yang wajar. Namun jangan sampai takut yang seperti ini menjadikan kita melanggar perintah-perintah atau mengerjakan yang dilarang. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah Rahimahumullah Bagaimana caranya supaya kita tidak takut pada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ini resep yang sangat indah. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak takut kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala memberikan resepnya. Kalau benar-benar kita amalkan, luar biasa pengaruhnya. Dahsyat sekali. Kata beliau, "Wallazi yahsimu madatal khawf huwa taslimu lillah." yang menghilangkan bahan-bahan takut secara total adalah pasrah kepada Allah. Jadi yang menghilangkan bahan-bahan takut secara total adalah pasrah kepada Allah saja. Pasrah. Fa man sallama lillahi wastaslama lahu wa 'alima anna ma asabahu lam yakun wa ma akhta'ahu lam yakun liyusiba wa 'alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu lam yabqa li khawfil makhluqina fi qalbihi mawdi luar biasa karena sesungguhnya barang siapa yang berserah diri dan pasrah kepada Allah berserah diri dan pasrah kepada Allah dan mengetahui bahwa apa yang telah dituliskan untuknya tidak akan meleset darinya dan apa yang tidak dituliskan untuknya tidak akan mengenai dia dan mengetahui pula tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untuknya. Pasti tidak akan tersisa lagi satu tempat pun di hatinya perasaan takut kepada makhluk. Subhanallah luar biasa. Silakan diamalkan, fadhil. Itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 2 halaman 31. Jadi kalau kita benar-benar ingin takut kepada Allah saja, yang lainnya tidak takut adalah pasrah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah total, pasrah kepada Allah total. Kita yakin yang dituliskan oleh Allah untuk saya nggak mungkin nyeleweng ke orang lain. Yang dituliskan orang untuk orang lain nggak mungkin nyeleweng ke saya yang mengenai saya, yang sampai kepada saya hanya yang benar-benar telah dituliskan oleh Allah untuk saya selesai. Habis di hati kita, nggak ada tempat lagi untuk takut kepada makhluk. Sudah enak hidupnya tenang dan damai. Yang penting kita berusaha, berusaha dan berusaha. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, bertakwa kepada Allah, selesai. Enak kan hidup ini? Seperti air mengalir, datang dan mengalir, selesai. Inilah subhanallah. Jadi di sini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah di dunia nanti hari kiamat dia aman dari ketakutan di akhirat. Sebaliknya, orang yang aman, merasa aman di dunia, maka di akhirat dia adalah orang yang maling takut. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dalam diri seorang hamba dua ketakutan. Takut di dunia dan takut di akhirat. Tidak mungkin kumpul. Pilih salah satu. Milih takut di dunia, aman di akhirat, atau milih aman di dunia, tapi takut di akhirat. Karena itu orang yang takut kepada Allah tadi telah disebutkan larinya adalah lari kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan pernah putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia, yang tenang, yang tentram, yang damai adalah orang yang penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau sudah lewat waktunya? Memang sengaja saya selesaikan ya satu pertemuan. Sehingga nanti insya Allah kita membahasnya yang lain lagi. Masih amalan hati. Berikutnya nanti kita bahas tentang arroja berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya lagi kita bahas tentang tawakal. Menurut antum materi tadi itu ringan atau berat? Banyak nulisnya ya. Kalau nggak tertulis lupa tadi, lupa semua tadi itu. Lupa semua. Lupa semua. Karena kalau materinya nggak dikitukan, takut nanti bisa bisa berapa kali pertemuan, panjang nanti. Enggak disingkat saja. Di muhtasar. Demo ditanyakan, panduan silakan atau saya kira cukup ya. Insyaallah cukup jelas. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman Allahumma qsim lana min من Ma ta'ulu bihi bainana بيننا وبين Wa min ta'atika ma تبلغنا bihi jannatan ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما واجأل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.